Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Sayyidina Muhammadin wa ala alihi idza salahatil magasid lam yakhibil qasid beliau ini ingin menjelaskan kepada kita tentang niat. Dan semua tindakan yang dilakukan oleh manusia kesehariannya itu terkait dengan niat. Tidak ada suatu tindakan yang terlintas begitu saja kecuali sesuatu yang sedikit yang di luar nalarnya, di luar kehendaknya. Itu sedikit. Tapi kebanyakan semua tindakan, semua ucapan tidak akan terlaksana kecuali setelah melalui lintasan dalam hati dahulu baru kemudian diungkapkan atau diucapkan atau ditindakkan. Padahal semua tindakan itu, semua ucapan itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat. Jadi semua tergantung pada niatnya. Semua tergantung pada niatnya. Nah, oleh karena itu niat itu merupakan sebuah media bagi kita untuk mendapatkan suatu kebaikan yang mudah untuk kita raih dan kita dapatkan. Dikatakan niat itu oleh para sahabat soleh merupakan sebuah keuntungan yang mudah untuk didapatkan. Istilahnya bahasa Arab itu adalah ghanimah baridah. Suatu keuntungan Gonima itu kan suatu harta rampasan yang didapatkan tanpa peperangan. Nah, itu namanya gonimah baridah. Kenapa demikian? Karena disebutkan oleh para ulama rubba amalin kathirin gelalatun niyah wa rubba amalin qalilin kasaratun niyah. Berapa banyak mungkin satu amal yang harusnya memuat pahala yang begitu banyak tapi karena dia juga bagus jadi sedikit pahalanya. Begitu pula sebaliknya, berapa banyak pahala yang sedikit pahalanya tapi karena niatnya maka mengganda pahalanya bahkan pahalanya luar biasa besarnya. Tergantung pada niat. Baik. Nabi Muhammad juga dalam hadis lain bersabda, Al-qatil wal maktul finnar yang ingin membunuh dan yang dibunuh itu berada di neraka. Maka sahabat Nabi bertanya, amal qatil kalaupun yang membunuh berada di neraka itu jelas. Wa mabalul maktul, lalu bagaimana keadaan yang dibunuh kok bisa di neraka juga? Maka Nabi SAW mengatakan yang terbunuh itu kan karena tidak ada kesempatan untuk membunuh juga. Dia kalah kekuatannya, dia kalah, lengah dan sebagainya sampai dia terbunuh. Kalau ada kesempatan dia mau bunuh, dia akan membunuh sebelum dibunuh. Nah, niatnya itulah yang menyebabkan dia juga berada di neraka. Nah, itu kalau semua saling saling beradu, bukan begitu saja dia melalui dibunuh atau tanpa disengaja tapi diketahui dibunuh itu lain lagi gitu. Nah, tapi kalau ini Seorang yang bermusuhan, seorang yang berperang, seorang yang berduel, sampai salah satunya meninggal dunia itu dua-duanya di neraka. Karena apa niatnya? Nah, oleh karena itu di dalam kitab Zubat sebutkan fasahihin niyata qoblal amali wati biha makrunatan fil awali. Jadi hendaknya sebelum kita bertindak dengan suatu tindakan, sebelum kita berucap dengan suatu ucapan, hendaknya diniati dengan niat yang baik. Supaya apa? Supaya niat itu kan dikatakan bahwasanya niat itu adalah sebuah kimia yang asli. Kimia itu apa? Kimia itu adalah merubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu kimia namanya. Jadi niat itu adalah sebuah kimia yang bisa merubah suatu pekerjaan ada menjadi pekerjaan iba, Ibadah itulah fungsi niat. Fungsi niat ada berapa? Ayo. Waktu belajar di pondok dulu, kalian. Fungsi niat ada berapa? Ada mm, ada li. <laughs> Jangan ikut-ikutan kayak orang latah gitu. Pakai ilmu. Jawabnya. Ada berapa? Ada tiga. Dari pondok mana itu tiga itu? Hmm? Dalua tiga. Jangan malu-maluin Ustadz. Paham? Ada berapa? Ada Ada berapa? Nah, ini kan satu, dua, tiga, empat. <laughs> Jadi ada dua. Tambizul adah minal ibadah wa maroti bil ibadah. Jadi niat itu fungsinya adalah untuk membedakan antara pekerjaan ada yang biasa dilakukan yang bukan ada unsur ibadahnya dengan tindakan yang ada unsur ibadahnya. Dan yang kedua fungsinya adalah untuk membedakan antara martabat satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Apa bedanya antara sholat subuh sama gob di atas subuh? Gak ada bedanya. Kunut kan sunnah. Gak pakai kunut juga gak apa-apa. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah nih, ya Apa bedanya orang yang makan dengan maksud dengan tujuan supaya kuat badannya untuk belajar, untuk tahajud, untuk menghafal, untuk uh, apa bakti sama suami atau bakti sama orang tua, sama orang yang makan untuk mengenyangkan diri. Bedanya apa? Gak ada bedanya. Dari segi tindakan gak ada bedanya, tapi niatnya yang membedakan. Nah, itu. Itulah fungsi daripada niat. Jadi ternyata fungsinya niat itu ada di Nah, itu, Itu namanya bukan orang lata itu namanya. Kita kan bukan orang desa, gitu. ya. Kalau bukan orang desa kita harus menjawab itu bukan ikutan orang enggak, tapi kita jawab dengan kepengetahuan kita sendiri. Itu seorang yang intelektual itu namanya. Dan ingat Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul al gawi minal mumin daif wa fi kullin khair. Fem, Allah Ta'ala itu lebih senang kepada seorang mukmin yang kuat, lebih senang kepada seorang mukmin yang pintar daripada yang bodoh lebih senang daripada mukmin yang piawai daripada yang gampang dibodoh-bodohi orang gitu. Jadi seperti itu. Dari segi ini maka kita harus pintar. Nah, jadi itu niat. Sangat pengaruhnya itu sangat besar. Suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang baru datang dari rumahnya menjumpai Nabi. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Apa yang kau lakukan?" Aku melihat malaikat itu menulis pahalamu sampai sekarang belum tuntas penulisan pahala buatmu itu. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya kata orang itu kan tidak, Rasulullah. Aku belajar berjalan dari rumah kemari. Aku tidak melakukan apapun. Dan pasti ada yang kamu lakukan. Coba kamu ingat-ingat. Akhirnya dia bilang, "Gal iya Rasulullah, waktu aku berangkat keluar dari rumah, terlintas ketika melewati gurun pasir, di dalam hatiku kalau sumpah menggurun pasir itu berubah menjadi kepingan emas atau butiran emas, maka niscaya aku akan jual dan aku akan bagikan kepada kaum muslimin yang ada di berada di Madinah. Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, itulah sebabnya kamu mendapatkan pahala yang begitu melimpah. Modalnya apa? Niat. Nggak ada modal kita gitu, itu sampai jingkrak-jingkrak atau sampai jungkir balik kita soalnya niat. Nah, oleh karenanya Al Habib Ahmad bin Hasan Atas beliau mengatakan terkait dengan diri Al Habib Ali bin Muhammad Al habsi Sayyidul Maulid Sayyidul Durar beliau mengatakan Habib Ali Habsi itu kan rajanya wali Fem. jadi dia seorang yang sangat tinggi martabatnya dia pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya ya Ali di mana kedudukanku pada dirimu maka Nabi SAW uh, eh, Sayyidina Ali Al Habib Ali Habsi, dia mengatakan kedudukan beliau Allah berada di atas kepala. Lalu kedudukanku pada dirimu di mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kedudukanmu ya Ali berada di kedua mataku. Maka siapa Bakar sedih mengatakan kepada Ali, "Ma'an softa, kamu tidak adil. Nabi engkau jadikan di atas kepala padahal engkau dijadikan oleh Nabi di, di kedua matanya. Kamu harus sedekah." Bangun dari tidurnya dia langsung bersedekah. Coba lihat bagaimana dia itu begitu dicintainya oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Habib Ahmad bin bin Atas mengatakan Al-Habib Ali Habsyi mendapatkan derajat yang sangat, sangat tinggi itu karena banyak sholatnya, karena banyak amalnya, karena banyak sodakohnya tidak. Tapi dia itu tidak berbuat suatu perbuatan kecuali diniati dengan niat yang baik. Dan dia itu selalu menjaga hatinya supaya tetap ber bersih. Itu dua hal yang menyampaikan dia itu ke derajat yang sangat tinggi. Nah, itu niat. Nah, jadi jangan sampai kita itu ada niatan di dalam tindakan kita maupun ucapan kita dengan niatan yang tidak baik. Kenapa? Setiap amalan itu pasti ada imbasnya. Imbasnya untuk siapa? Keluarga kita, anak kita, tidak kita sendiri yang mengalaminya. Jadi harus kita niat yang banyak, niat yang baik. Kita nggak berkuasa, kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kemampuan. Yang punya kemampuan Allah. Yang melintaskan dalam di dalam hati kita pun niat kita itu itu juga Allah. Jadi kita itu di dalam minnah selalu di dalam minnah, selalu dalam nikmat dan bukan karena usaha dan upaya kita. Oleh karena Allah Taala menegaskan selalu untuk mengingatkan kita di dalam zikirnya la haula wala quwata enggak ada upaya, enggak ada usaha, semuanya datangnya dari Allah SWT. Apa yang kita lakukan dari Allah. Kalian kenapa berada di pondok sini sekarang ini? Semua karena Allah. Allah yang beri kenikmatan. Kalian ingin digiring menuju kebahagiaan. Itu yang diinginkan Allah Ta'ala. Karena lintasan dalam diri kamu? Tidak. Tapi karena Allah yang melintaskan. Nah, jadi semua itu karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu, banyak-banyak kita bersyukur. Ben, Jadi kalau nggak pede, jangan jawab. Takut salah. Gitu. Ben, Nah, jadi banyak bersyukur. Bersyukur. Nah, itu coba lihat bagaimana imbasnya niat itu dirasakan bukan hanya oleh dirinya sampai keturunannya. Ambil satu contoh. Kamu pernah kenal sama kodok? Ustaz nggak pernah kenal. Tapi saya tahu. Tapi kenalan nggak? Gitu. Masya Allah kalian sudah ada yang kenalan sama kodok ya? Hebat. Baik, ah. Kodok itu tahu kodok? Tahu kodok? Kenal dengan kodok? Nah, bagus, berarti sama seperti Ustaz. Baik, ah. Jadi kodok itu, apa hukumnya kalau dibunuh? Kodok dibunuh, hukumnya apa? Kodok atau kata kata. Dibunuh boleh tidak? Apa hukumnya? Haram. Haram. karena apa? tidak ada nasnya? Tidak boleh kita bunuh kodok. Nah, sedangkan binatang-binatang yang lainnya itu tergantung. Kalau dia mengganggu, boleh dibunuh. Dewa kodok nggak boleh. Karena ada nasnya. Kenapa? Nah, itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya karena kakek moyangnya kodok. Yaitu apa? ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia itu diikatnya kemudian akan dibakar dan dilemparkan pada waktu itu kode itu melihat bara api yang sangat luar biasa semua masyarakat di kota itu meletakkan kayu atas perintah Raja Namrud untuk membakar Ibrahim sehingga dari jarak bermil-mil itu api itu membumbung tinggi ke atas itu atas. Begitu melihat api itu akan membakar Sayyidina Ibrahim alaihissalam, maka kodok itu dia dengan ludahnya dia itu ingin memadamkan api itu dengan ludahnya. Bisa memadamkan? tidak bisa, tapi niatnya dia itu. Niatnya dia itu disampaikan Allah Taala sehingga apa? Berkatnya dia maka kemudian dimuliakan Allah Taala dan diharamkan dibunuh dia. Itu kodok. Sebaliknya, sunnah tidak kita itu membunuh cicak. Kalau satu pukulan kita dapat membunuh kita dapat 100 hasanah. Dua pukulan 80 hasanah. Tiga pukulan 70 hasanah. Dan seterusnya 50 hasanah. Ya kan? Nah, kenapa diperintahkan untuk membunuh? Nah, kenapa cicak itu pada waktu Nabi Ibrahim waktu Nabi Ibrahim itu dibakar, itu cicak itu dia itu juga ikut niup supaya tambah berkobar apinya. Bisa berpengaruh tiupannya dia kepada api? Enggak bisa, tapi karena niatnya itu loh tapi kemudian oleh Allah Taala dijadikan sebagai bala baginya sehingga apa keturunannya semuanya sunnah atau dibunuh gitu. walaupun itu ada hadis daif gitu. nah, tapi kan sudah ada riwayat itu sudah ada Baik, jadi semua itu tergantung pada apa? Niat. Nah, jadi kalau niatnya seorang itu baik, maka semuanya mujur. Semuanya gampang, semuanya mudah. Tapi kalau niatnya tidak baik, semuanya pasti akan terkendala. Jadi kenapa kalau sama kita itu berbuat sesuatu kok masih banyak saja halangan-halangannya. Banyak yang melawan, banyak yang menentang. Ah, berarti lihat, perhatikan niatnya. Mungkin pelaku-pelakunya itu niatnya tidak baik. Sehingga jadilah seperti ini. Nah, jadi makanya sini disebutkan, Iza solahatul maqasid, lam yakibil qasid. Orang kalau sudah baik niat tujuannya, maka tidak akan rugi. Tidak akan hampa. Orang yang bertujuan itu pasti akan langgeng sampai ke tujuan. Nah, di dalam sebuah e, perkataannya yang lainnya, idza sahatiniya balaghatil umniyat. Kalau niatnya itu baik, maka semua angan-angan akan tercapai. Kata Alhamdulillah dan juga dalam kitab yang lainnya. Idza bala idza balogal ghasid balagal maghasid. Kalau orang yang bertujuan itu baik niatnya, maka akan sampai pada tujuannya. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan amalan-amalan itu adalah perbaiki niatnya. Paham itu? yang harus dilakukan. Kita mau masuk pesantren untuk belajar sanlat misalnya. Kita harus perbaiki niatnya. Niatnya apa? Jadi jangan sampai kita itu belajar sih cari pengalaman saja, pengen tahu kayak dalwa itu kayak gimana sih gitu. Nah, itu berarti kan nggak ada nggak dapat apa-apa dia. Niatnya yang baik. Aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Aku mencari ingin mencari modal untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridhonya. Cari dong niat-niat yang baik yang kamu ketahui. Niat itu niatan yang baik. Kalau kamu sudah tidak mendapatkan niat-niat yang baik itu dan atau tidak bisa membuatnya, maka langsung dikaitkan dan digantungkan kepada para salafun soleh serta para ulama. Ya Allah, aku niat seperti aku niatkan tadi dan aku niat seperti niatkan niatnya para ulama, niatnya para aulia, niatnya para solihin atau gantungkan niat kamu kepada Habib Wahdah, Syekh Ratib, Habib Ali Habsi atau kepada guru kamu dan sebagainya. Nah, jadi karena mereka itu adalah sebaik-baik orang yang berniat dan juga dengan niatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. coba ketika kita itu salam dari sholat, salam kita itu untuk siapa? Itu kan salam beneran, bukan salam simbolis, enggak salam beneran yang harus dijawab. Begitu seorang itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab. Tapi jawabnya bukan Waalaikumsalam, tapi assalam juga sebagai balasan daripada salam yang diucapkan oleh imam atau makmum yang di sebelahnya itu. Nah, jadi kalau kita itu ke kanan, berarti kita salam kepada yang di kanan dan semua makhluk yang ada di sebelah kanan. Dari mulai tempat dia berada sampai masjid dan maghrib. Nah, itu kan diperintahkan oleh para ulama. Apa itu? Niat. Nah, jadi niat. Nah, dan niat itu harus disampaikan oleh Allah Ta'ala dan ditulis semuanya kebaikan. semua semuanya kebaikan. Nah, makanya kan rugi tidak kalau kita berniat. Ngurangi energi apa tidak? Ada kalau soal niat, jangan saja jangan terlalu banyak niat. Kenapa? nanti energi Ustadz banyak terkuras. Ada gitu? Tidak ada mau tidur, anda niat ya Allah, semoga anak mimpi Rasulullah, semoga anda mimpi Aulia, ya Allah anda tidur supaya anak kuat badannya nanti tahajud, anda tidur. Ah, coba kalau jadi seperti itu, berapa kali niat kamu niati tidur kamu maka berapa berapa kali itu pula digandakan tidur kamu itu menjadi pahala. Baik, Jadi suatu pekerjaan yang ada menjadi ibadah. Nah, ini adalah orang-orang yang beruntung beruntung. Kenapa semua masanya yang dilaluinya itu akan menjadi masa-masa ibadah. Itu maksudnya. Terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin wa Bagaimana? Halaman berapa? Hah? Halaman berapa? 16 Ilan gol Faslun Iza aradta anjaha hujjatika anjaha hujjatuka wasah wasah oh, Iza aradta anji hujjataka wasahih illata eh, wasahih illataka watadabar watadabul mu'aradat watadabul munakasat qabla munazatil khasam wa muwafa'atahu wa illa batalat hujjatuka wa batat alaik. Hah? Di bawahnya. Dia pun kalah maka. Hah? Halaman berapa? Itu di sini lain ya halamannya ya. Faslun Iza al qaqah Tidak ada sini Iza al seterusnya yang tadi sore. Bismillahirrahmanirrahim. Gal. Faslun iza alqa kasidku syarran wal kizbu khairan Fasta'mil minal kizbi ma yuqimu hujjata yuballighu ghaira mu'jabin bihi wala mustahsan lahu. Wa aqim dzalika maqamal maitati allati yattarruka ilaiha al-ju' wad-dha'fu wa khawful mauti wal ghatab wal 'atab. Fasal dia menjelaskan iza alqaka sidik syarran jika sebuah kebenaran itu membuahkan atau melemparkan kepada kamu sebuah keburukan dan sebuah kebohongan itu bisa membuahkan sebuah kebaikan. Fakat bin al kidib mayukim hujjatak. Maka hendaknya gunakan kebohongan itu yang bisa meluruskan buktimu dan menyampaikan kepadamu ghairu mu'jabin bihi kepada sesuatu yang kamu tidak suka Walau mustahsanahu dan sesuatu yang tidak baik wa aqim zalika dan danya dirikan yang demikian itu seperti sebuah bangkai alati taruka coba bangkai itu yang akan kamu gunakan ketika darurat yaitu ketika datang kepada kamu rasa lapar rasa lemah, takut mati, takut terjadi sesuatu yang membahayakan kamu, baru makan, boleh makan bang, bangkai. Jadi yang begini, kalau seumpama sebuah kebenaran itu akan membawamu kepada keburukan, dan sebaliknya, sebuah kejujuran itu eh, sebuah kebohongan itu akan membawamu kepada sebuah kebaikan maka boleh kamu gunakan untuk kebohongan itu. Tapi penggunaan kita kepada kebohongan itu sebatas kita menyelamatkan diri saja, jangan sampai berlebihan. Nah, jadi artinya apa? Ternyata dari disimpulkan daripada apa disampaikan tadi, ada sebuah kebohongan yang diperbolehkan dalam agama. Kebohongan yang diperbolehkan dalam agama. Kebohongan apa saja itu? Yang pertama adalah kebohongan kalau karena kebenaran. Misalnya apa? Ada orang yang mau dibunuh. Dia dikejar, masuk ke rumah kamu. Dia tanya, ada pulang masuk ke rumah kamu? Tidak. bohongan, kan? Bohongnya, bohong kebaikan tidak? Pahala apa tidak? Pahala. Padahal bohong itu dosa. Tapi sini ada, jadi pahala. Nah, tapi Ketika kamu menjawab tidak, cukup dengan suatu jawaban yang sekiranya itu kebohongannya tidak lebih daripada satu kebohongan. Baik, nah, jadi apa? Ada orang masuk ke sini, kalau tidak, kalau saya sebutkan, kayaknya sih di sana, tidak usah. Baik, kalau kayaknya di sana berarti kan dua kebohongan. Di sini tidak, kayaknya ke sana. Dia cari ke sana, berarti dia itu bohong ke sana itu bohong gitu. Bohong tidak dimaafkan, tapi yang di sini tidak, itu dimaafkan. Nah, jadi artinya apa? Seseorang itu ketika berbohong dan bohong itu membawa kebaikan, silahkan. Tapi hendaknya menggunakan kebohongan itu seperti orang ketika dalam keadaan darurat. Orang makan bangkai boleh nggak? Ada ayam tidak disembelih mati ditabrak spur, tabrak kereta boleh makan nggak? Mubazir? Ah gimana? Boleh makan nggak? Nggak boleh. Walaupun mubazir nggak ada kata mubazir. Kalau sudah dilarang oleh agama tidak boleh kita makan. Tapi kalau kita nggak ada makanan lain, kita lapar. Kalau kita nggak makan bakal mati. Boleh nggak makan ayam? Boleh, tapi cuma untuk menggan mengganjal perut saja. Kalau mengganjal perut itu cukup satu paha saja, cukup paha. Kalau lebih, kalau lebih berarti kita dosa. Nah, gitu loh. Nah, begitu pula di dalam kebohongan itu. Ketika bohong itu diperbolehkan, silahkan menggunakannya. Tapi sebatas melepaskan kamu dari kesulitan. Nah, tapi ada batasan-batasannya. Bukan semua hal yang melepaskan kita daripada kesulitan berarti bohong itu boleh dilakukan. Tidak. Jadi bohong itu boleh dilakukan itu karena tiga hal. Bohong dan peperangan, nggak apa-apa. Untuk menipu siapa? Mu, musuh Besok kita akan pergi ke barat, padahal kita ke timur. Besok kita akan naik mobil, padahal kita berjalan kaki. Nah, itu nggak apa-apa. Untuk menipu musuh kita. Yang kedua, berbohong untuk kebaikan. Seperti tadi contohnya. Pem orang dibunuh, dia bilang, masuk sini. Tidak, itu nggak apa-apa. Yang ketiga, berbohong yang terkait dengan suami istri itu diperbolehkan karena apa tujuannya itu adalah untuk melanggengkan hubungan antara keduanya ya, misalnya mbak suaminya ditanya saya nggak sih kamu sama aku oh sayang banget nggak ada di dunia sepertimu Ben aku nggak pernah melihat orang cantik secantik kamu padahal banyak Ben aku nggak pernah melihat hidung kamu hidung yang terbagus seperti hidungmu padahal pesek akhirnya Fem, kamu itu kulitnya itu bersih, mulus. Fem, padahal kasar. Bahkan kalau digosok gitu, keluar sisinya, <laughs> Fem, nah, tapi dia itu mengucapkan itu untuk menyenangkan dia. Gak apa-apa, begitu pula sih istri mata kepada suaminya. Nggak ada orang perkasa gagah seperti sepertimu. Padahal enggak, loyo banget gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, yang penting apa? Kebohongan yang akan menimbulkan rasa cinta. Apa rasa cinta itu? Rasa cinta akan tumbuh karena berapa hal? Ingat, senjata yang laki-laki. Karena li nah, gitu. Itu namanya perhati perhatian tiga. Apa itu? Satu. Rayuan dua. Perhatian tiga. Hadiah. Nah, nah, itu gunakan. Walaupun bohong nggak jadi masalah. Nah, karena apa itu untuk menimbulkan rasa cinta di antara keduanya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bohong antara suami istri yang terkait dengan penumbuhan cintanya, pembinaan cintanya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terkait dengan yang lainnya, misalnya pak suami mengambil hartanya istri, kamu ambil uang nggak? Enggak. Ah itu bohong tetap. Nah, jadi bohong yang diperbolehkan itu adalah bohong yang bisa menimbulkan rasa cinta di antara keduanya. Si istri kentut, Eh, tanya sama suaminya. Kamu dengar apa? Enggak, enggak dengar apa-apa. Padahal dia dengar gitu. <laughs> Yang untuk menjaga perasaan si istri itu enggak apa-apa. kebohongan semacam itu enggak apa-apa. Gitu. Karena apa? Karena untuk supaya istri itu enggak malu. Ah, kalau karena enggak, enggak malu dia itu tambah cinta gitu. Nah, jadi semua hal yang terkait dengan hubungan suami istri yang bisa meningkatkan rasa cinta di antara keduanya itu di dalam agama diperbolehkan walaupun dengan cara berbohong berbohong itulah tiga kebohongan yang boleh lakukan selain itu tidak boleh dan ada juga semacam tawuriah tawuriah itu itu termasuk kebohongan yang diperbolehkan asalkan niatnya baik misalnya apa misalnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia membawa Sayyidatuna Sarah dari Sarah itu kan wanita yang paling cantik di zamannya. Dia dari Bani Israel. Eh, jadi terkenal kecantikannya. Padahal Namrud itu nggak bisa melihat perempuan cantik. Kalau ternyata perempuan cantik maka dia langsung diambil dan dikawin. Nah, akhirnya apa? Saya berani maka keluar dari kota itu. Jadi supaya tidak tampak kepada prajuritnya Namrud, maka diletakkannya Sayyidatun Nasara itu di dalam peti di dalam peti untuk supaya lewat daripada penjagaan di perbatasan. Nah, akhirnya ketika lewat penjagaan itu ketahuan dibuka petinya ada perempuan cantik dan bicara Sarah. Hanya ditanya siapa dia? Dia adalah saudariku. Nah, gitu. loh, Saudariku, ya kan? Tidak malahkan istriku. Apakah muslim dengan muslim yang lainnya saudara apa enggak? Nah, itu. Enggak apa-apa. Nah, jadi dia itu menjawab dengan suatu jawaban yang sekiranya jawaban itu benar dari satu sisi. Walaupun dari sisi yang lainnya salah. Nah, Padahal dia itu maksudnya dengan sisi yang lainnya itu sehingga dia juga katakan benar. Nah, itu nggak apa-apa, itu namanya tauriah. Itu namanya tauriah. Kalau dengan maksud tujuan baik seperti ini kan supaya menghindari keburukan, menghindari daripada kejahatan Namrud, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau maksudnya tidak baik, tidak boleh. Faham? Jadi itu seperti itu. Nah, misalnya apa? eh Ustadz, Ustaznya mau tidur misalnya, dia capek habis ngajar-ngajar. Nah, Ustaznya bilang, anak mau ngaji dulu ya. Nah, anggotanya dilihat bukan ngaji tidur malah, kan tidurnya Ustaz kan ngaji. Nah, <laughs> gitu. Tema nah, itu gak apa-apa. Gitu. Istilah-istilah yang seperti itu, yang sekiranya kalau sumpah dari satu sisi, karena ada sisi sisi tersebut sudah dikatakan sebelumnya atau dikenal oleh orang sebelumnya, itu adalah sisi yang benar tepat pada waktu itu. Ini ada masalah. Kan? Kok bisa sih? Katanya mau tidur kok malah eh, katanya mau ngaji kok malah tidur. Ya kan kamu nggak dengar. Dan tidurnya murid apalagi gurunya itu seperti berpikir mengaji ya gitu. Eh, nah, itu menjadi masalah gitu. Nanti ya. Nah, jadi seperti itu. Kamu sudah makan ya? Sudah, padahal belum makan. Padahal apa? Makan nasi belum, tapi makan cemilan sudah. Nah, jadi waktu dia bilang sudah, pasti apa? Makan cemilan. Ah, nggak apa-apa. Eh, nah, itu niatnya apa? Kalau niatnya baik nggak dia masalah. Kalau niatnya baik nggak baik nggak bagus, nggak nggak boleh. Seperti apa? Nasi itu terbatas. Dia kesian kalau gurunya itu nggak makan, kalau temannya nggak makan. Sehingga dia, dia tanyakan, udah makan? Udah. Apalagi nah, dia bohong. Makan nasi itu belum, tapi makan yang dia masuk ke dalam hatinya makan cemilan tadi. Nah, itu nggak apa-apa. Gitu. Itu namanya tawuriyah. Nah, jadi semoga kita termasuk yang terbiasa untuk berkata jujur dan jauh daripada kata berbohong yang akan membawa kita kepada aib yang pasti Allah tidak akan mungkin bisa dibohongi oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda la yazalu rajul yakzibu hatta yuta indallahi kazzaban wa la yazalu rajul yasduku hatta yuta indallahi siddiqan jadi masih saja orang itu berusaha untuk berbuat uh, jujur sehingga orang itu akan di panggil Allah Ta'ala dengan seorang yang jujur, sedik. Dan, dan seseorang itu masih saja berusaha untuk berbohong dari satu bohongan ke bohongan yang lainnya sampai dia itu akan dijuluki dengan seorang yang pembohong. Dan orang tak berbohong dari e, jarak satu mil itu sudah kedengaran bau busuknya mulutnya itu sudah kedengaran. Jadi hati-hati ya daripada berbohong. Kulil haqqa walau kana merah. jadi selama itu e, kebenaran itu tidak sampai mencelakai orang. Kalau kebenaran itu mencelakai orang, menyakiti orang, maka cari seperti tadi tauria itu tadi Nah, misalnya bang E, Ustaz, aku pinter gak sih? Gitu, misalnya. Kalian tanya sama Ustaz. Nggak mungkin Ustaz bilang, oh bodoh kamu. Nah, kan nggak enak, itu kan menyakitkan itu. Padahal emang iya gitu. Nah, maka e, Ustaz katakan, iya kamu sama seperti yang lainnya yang lain juga bodoh gitu <laughs> nah kan enak jawabannya gitu kan tapi nggak jawaban yang enak tidak sampai menyakiti orang itu gitu maksudnya cari celah cari celah cara berbicara begitu jadi sekiranya kalau kita berbicara tidak menyakitkan orang lain gitu. dan orang yang semacam itu biasanya adalah orang yang perlu dengan hikmah siapa hikmah hikmah itu bukan semua orang dapat wa mayyutal hikmah tafakat utiyah khairan kasiro jadi orang mendapatkan hikmah itu adalah orang yang akan uh, telah diberikan sesuatu yang banyak oleh Allah SWT. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Banyak kita belajar. Banyak kita bersihkan hati. Banyak kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang. Sehingga kita bisa peka. Nah, kita peka, kita akan menggauli setiap orang itu seperti orang lain yang kita harapkan menggauli kepada kita seperti itu. Baik, Jadi semoga kita termasuk yang semacam itu. Semoga kita termasuk yang tidak tampak pada diri kita. Baik tindakan maupun ucapan kecuali yang terbaik. Kecuali yang disenangi oleh lawan bicara kita على هدين يكون بن صالح ولا بن رسول الفاتحة